sifat adil. Jadi Islam itu adil. Tidak ada perbandingan dalam Islam. Ditolak perbandingan di dalam Islam. Wa ita kulli bihaqqin hakku Dan memberikan masing-masing yang punya hak haknya. Itu adil. Adil itu memberikan yang berhak diberi haknya. Itu adil mengumpulkan yang berkumpul, memisahkan yang berpisah. Itu hadir. Ini supaya membersihkan dari pikiran kita bahwa adil itu mesti sama. Adil itu tidak harus sama. Bahkan sama itu kebanyakannya tidak adil. Ya. Itu pemahaman orang-orang kufa kalau adil itu harus sama. Jadi pemimpin disamakan dengan rakyat akhirnya menasihati pemimpin seperti menasihati rakyat yang terjadi kerusakan. Rasulullah membedakan. Nah, berikan ini hak pemimpin, berikan pemimpin. Hak rakyat, berikan kepada rakyat. Jangan dibalik. Tidak harus sama. Dan itu maklum. Orang tua sama anak nggak kita samakan. Orang yang misalkan kita mau memberi bantuan sama seseorang, yang ini anaknya 10, yang ini baru pengantin baru, tentu nggak kita samakan. Kalau sama-sama dikasih seribu, ya untuk yang anak 10, susah dari sini. Jadi kita harus tepis dari pikiran kita bahwa adil itu sama, tidak. Adil itu adalah memberikan yang hak, yang berhak terhadap haknya. Meletakkan suatu pada tempatnya. Memisahkan yang berpisah, mengumpulkan yang berkumpul. Itu adil. Dan ini sangat dijaga oleh Islam. Ya. Nah, min ghairi wala taksirin. Tidak boleh dalam menunaikan sifat adil tadi berlebih-lebihan dan tidak boleh taksir, meremehkan atau mengurangi. Jadi letakkan pada porsinya sesuai dengan dosisnya. Gitu. Kita ini mengamalkan Islam terlalu bersemangat nanti juga fatal meremehkannya juga fatal. Disitulah butuhnya fikih. Jadi ilmu tanpa fikih itu bukan ilmu. Sekedar pengetahuan. Tapi butuh fikihnya. Rasulullah itu mensyariatkan kepada kita ini sholat pakai sepatu. Untuk menyelisihi orang-orang ahli kita. Kalau nggak pakai fikih, terpakai sepatu, becek-becek, sok masjid, ngincok-ngincok karpet, kotor semua, dengan alasan mengamalkan sunnah. Benar apa tidak benar? Nah, sunnah jadi sebuah kebolehan, Jadi sebuah malapetaka. Kenapa? Tidak menggunakan fikih yang benar. Dan begitu. Juga seperti jihad. Nah, misalkan, jihad itu butuh fikih. Kalau tidak dengan fikih yang benar, menjadi sebuah tindakan kriminal. Sekalipun dikasih nama jihad, itu bukan jihad. Tapi itu murni kriminal. Namanya ada komunitas kafir terus dibom. Itu bukan jihad. Rasulullah dulu nggak pernah seperti itu. Jadi butuh fikih sama. Ya, nah jadi nggak boleh berlebihan. Islam itu sederhana. Wa khairul turkin wasat Sebaik-baik jalan itu yang pertengahan. Dan Allah menjadikan kita ini umatan wasata. Allah menjadikan kita ini umat yang pertengahan. Litakun suhada ada alatnya supaya kita nanti menjadi saksi atas manusia. Ini fikih yang perlu kita pahami di dalam sikap adil. Kita harus adil sama anak-anak kita. Diperintah oleh Nabi Wasallam. Ya, bayna baina auladikum Berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Haruskah sama? Tidak harus. Tadi berikan haknya masing-masing. Oh ini umurnya sudah 18 tahun, ini baru 2 tahun. Jangan disamakan. Sama-sama beliin baju speaker main bisa. Kalau 18 tahun yang masuk makanya. Ini artinya contoh sampel sederhana bahwasanya adil itu sama itu keliru. Harus kita bersihkan pikiran kita itu pemahaman demokrasi dalam arti sama Sehingga rakyat dengan pemimpin pemimpinnya sama, pemimpin dengan rakyat rakyatnya sama, disikapi sama, suara orang yang berilmu dengan suara orang yang jahil sama, itulah demokrasi. Yang penting punya petunjuk sama. Tidak bisa. Allah menyatakan Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabnya apa? Tidak sah. Itu ayat yang tidak butuh dijawab. Apa naja'alul muslimin akan muslimin? Apa kita mau menjadikan orang muslim yang taat seperti orang yang berlaku dosa? Tidak. Nah itu. Jadi kalau kita mensikapi orang yang berilmu itu seperti mensikapi orang yang bodoh, berarti kita itu bodoh. Ini itu Tidak adil. Kalau sudah tidak hadir tidak akan tegas kebaikan itu pada diri seseorang. Orang itu kalau sudah tidak bisa adil pada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, nggak akan tegas masalah itu pada dirinya. Timpang. Nah itu nah. Fakad amara Allah bil adli wal ihsan. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat baik. Allah menyatakan inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil dan berbuat baik. Kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berarti adil dan berbuat baik itu hukumnya wajib. Karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari adil itu apa? Dulu, Kezaliman yang paling puncak memberikan menyamakan makhluk dengan alkoholik. Itu puncaknya kezaliman. Makhluk yang lemah, nggak bisa apa-apa, sangat terbatas. Bikin nasi aja tidak bisa. Dan begitu kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang paling puncak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an mengkisahkan tentang Luqman bin Hakim ketika mewasiati kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah sesungguhnya kesirikan itu kezaliman yang paling besar. Sirik boleh sudah bisa dipahami. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyamakan sesuatu yang jelas tidak sama. Khalid dengan makhluk kok sama. Sampai Allah itu membuat perumpamaan yang masya Darabalakum masalam min angkusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min suraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun coba masalah manusia suruh berpikir sendiri kami bikin perumpamaan bagi manusia ini apakah jika kalian memiliki seorang budak Budak-budak kalian itu kalian ridhoi, kalian mau kalau dia punya bagian yang sama dalam harta kalian. Mau nggak mau kira Gak Nggak usah budak, kita pembantu rumah tangga misal. Yang membantu kita dan seterusnya. Terus bagian harta kita paruan lah begitu sama membantu, Mau nggak mau kira-kira? Dan nah, sawah. Lalu kalian sama dalam pembagian harta itu. Takhafunahum kasifatikum anfusakum. Kamu khawatirkan terhadap budakmu itu sebagaimana khawatir pada dirimu sendiri. Khawatir betul budak saya nanti jangan-jangan malah tapi mengambil banyak harta saya. Misalkan begitu. Enggak akan ridho. Ini hukum manusia nih. Allah kembalikan kepada kita. Ibarat kasarnya mau nggak kalian disamakan dengan budak kalian? Jawabnya apa? Tidak mau. Maka Allah katakan, "Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun." Demikian kami rinci ayat-ayat kami itu bagi kaum yang mau menggunakan apa? Akalnya. Kalau akal kita nggak menerima kita ini disamakan dengan budak kita, pembantu disamakan dengan kita dalam bagian harta, dalam kedudukan kita tidak mau. Bagaimana kalian samakan khalik dengan makhluk? Paham maksudnya? Karena itu Allah kaitkan dengan akal Kadali kalau nufassilu ayat di ini, yang itu demikian kami rinci ayat kami bagi kaum yang mau menggunakan akal. Akal kita saja nggak mau menerima kalau kita ini disamakan dengan kuda, dengan pembantu. Nggak mau menerima. Lah kok kita samakan makhluk yang lemah ini dengan Allah, kok boleh? Akharamun ala bala daufu halalun ala tayri min kullil jins. Apakah suatu itu haram bagi kalian lalu halal bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah syirik itu tidak boleh untuk kalian lalu boleh untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian disekutukan dengan budak-budak kalian, kalian tidak mau. Kenapa Allah kalian sekutukan dengan makhluknya yang lemah? Kadzalika nufassilul ini liqaumin yaqilun. Karena itu kalau kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang maknanya junun yang hakiki, sinting yang sebenarnya itu adalah sintingnya ahli syirik. Kenapa? Dia melakukan suatu perbuatan yang jelas bertentangan dengan akal yang waras dan sehat. Kalau akal kita nggak menerima kita ini disamakan dengan budak, lah kok kita paksakan Allah kita samakan dengan makhluk yang Allah ciptakan. <clears throat> Maklum dalam muslim. Jadi sirik itu perbuatan yang paling bertentangan dengan akal sehat. Belum nasli, baru akal sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi sirik itu kan menyamakan makhluk dengan Allah dalam satu yang merupakan kekhususan bagi Allah. makin perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berlaku adil, wa ihsan dan juga berbuat baik. Itu diperintahkan. Kata Allah, al ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Sampai kalau kita ini mau menyembelih binatang, juga berlaku baik kepada binatang tadi. Tidak terhitung vaksin dibahas. Kalau menyembelih, yang bagus nyembelihnya. Karena itu wajib. Tidak boleh kita siksa binatang. Apa ada orang menyiksa binatang untuk sembelih? Banyak. Karena orang pikirannya cuma duniawi, ya materi sapi mau disembelih mau dijual dagingnya masukkan dulu ke mulutnya itu selangkah besar itu dipompa pakai jetpack sampai ke tubuhnya biar kadar airnya tinggi kalau ditimbang ke indera dolim aku juga mikir kalau sapi ini nanti nuntut saya di akhirat terus dia diselang sama sapi begini Lalu itu mustahil? Tidak mustahil sekali sekalipun kita nggak ngerti. Namanya Allah akan menegakkan keadilan nanti di jauh ya. Sampai binatang pun seperti itu. Kambing yang bertanduk aja dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau kambing sama kambing selesai selesai. Makanya dalam satu penafsiran ayat Allah Subhanahu wa taala wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berkata, "Wah, andaikan saya kembali menjadi tanah." Itu kapan? Lihat tafsir Mujahid. Ketika dia menyaksikan keadilan Allah, Allah sedang memutuskan perkara kambing dengan kambing yang bertanduk sampai tanduknya satu dipatahkan oleh yang lain. Mana yang zalim? Dihukumi oleh Allah seperti setelah selesai, Allah kembalikan menjadi tanah. Kambing dan kepala. Lah orang kafir ini berharap kalau kau sudah dihakimi kembali menjadi tanah, tapi dia nggak bisa. Maka dia mengatakan ya tani kuntuh turah. Andaikan saya itu jadi menjadi tapi kalau manusia ya tidak bisa. Karena manusia itu diberi akal, namanya mukallaf. Enggak seperti kami. Nah, ya. Karena kita tanamkan, kita ini wajib berbuat adil, wajib berbuat baik. Kata sama orang kafir pun harus berbuat baik seukurannya. Begitu. Kalau dalam Islam misalkan orang membunuh dulu dicekul begitu sampai mati. Tapi yang dicekik juga sampai mati. Bagus sama dapat. Lebih bagus. Karena mengembalikan sebagaimana yang semestinya. Nah itu. Sehingga dengan pemahaman kita yang lurus akan hal ini, kita tidak akan mengatakan bahwa Islam itu satu syariat yang keji dan kasar. Islam itu lembut, adil, bagus. Mewajibkan kita berlaku adil, mewajibkan kita berbuat baik. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Mari kita pahami seperti itu. Sehingga kita semakin cinta terhadap Islam, Islam yang benar, apa ada Islam yang salah? Enggak ada, maksudnya Islam itu benar. Enggak tahu yang salah itu dari mana. Yang jelas bukan dari Islam. Islam ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita nanti akan semakin cinta kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita tidak akan eman-eman, tidak akan berat meninggalkan sesuatu yang jelas batin. Begitu. Oh ini nggak ada tuntunannya dari Nabi, enteng lah udah. Oh nggak ada pertanggung jawabannya dari Rasulullah, apa saya pertahankan. Begitu. Karena kamu sebutkan di petak-petak mau. Yang ini taksi siapa manusia? Ini jadi cermat tablik, itu jadi pan muslimin, itu jadi Muhammadiyah, jadi NU. Kok mau? Kalau sampai itu menghalangi kita dari petunjuk Allah Subhanahu Nggak boleh ngaku ngaji di sana ngambil ilmu ini, bukan kelompok kita. Yang satu juga nggak boleh ngaji sana, karena ini bukan kelompok kita. Akhirnya nggak dapat petunjuk. Gara-gara dikungkung oleh sebuah hal yang cuma ciptaan manusia. Dan ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Karena membuat sifat adil itu hilang. insan itu hilang. Ya kan? Kita ini baru mau berbuat baik kan kalau satu kelompok. Jadi kita mensikapi seseorang kelompok tertentu itu dengan syariat Islam ini. Yang baik yang kita hukumi baik, yang memang jelek ya harus kita katakan apa? Soal dia rindu pada itu nomor 12 ke atas. Nah itu. Ya, maaf. Nah. Kemudian apa? Wabil bil adli bu'isatir rusul. Dengan adil inilah diutusnya para rasul. Jadi rasul yang pertama Nuh alaihi salam sampai rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Itu jangan mendorong kita bikin partai keadilan bukan. Loh, karena memang ada Pak, orang yang saking bingungnya cari dalil. itu untuk menutupi kebatilan Orang bikin peringatan mulut Nabi terus Apa dalilnya? Jangan tidak melakukan. Fadzakir, wa inna dzikra tanfaul mukmini. Buatlah peringatan. Ya peringatan mulut Nabi. Ya kan Jadi kalau ayat bisa saja dibacakan, tapi pas apa tidak pas ya untuk dalil ini yang penting. Kalau orang mau berdalil saja bisa. Buatlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Jadi bikin peringatan oleh Nabi itu bermanfaat kata Allah. Fadzakir, fa'in dzikra tanfa'un mu'min. Masya Allah. Ada Dalil kurus Apa katanya? Kuntum khaira ummatin ukhrijah. Nah, lima. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. kurus untuk manusia. Ada jadi diajari syaitannya untuk mencuplik ayat Quran dijadikan apa? Bemper bagi kebatilan. Nah itu karena kalau dalilnya mungkin kalimat-kalimat orang kafir begitu nggak laku tidak itu. Dalilnya harus Arab pokoknya diajari sama setan. Nah, baik. Jadi dengan adil itulah diutus para rasul. Jadi Rasul para Rasul termasuk Rasul kita yang mulia Muhammad SAW itu diutus ke tengah-tengah kita untuk menegak, menegakkan sikap adil. Sumbernya keadilan itu apa? Tauhid. Jadi kalau kita mau menyatukan manusia di dalam kebaikan dan keadilan, satukan dengan tauhid. Karena tauhid itu lawannya apa? Syirik. Lah syirik itu sumbernya kezaliman. Karena tauhid itu mengajarkan kepada kita supaya kita memberikan hak kepada yang berhak, menempatkan satu pada tempatnya. Oh, ini ibadah. bertanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini masalah praktek ibadah. Oh, contohnya Rasulullah misalnya Jangan dicontoh yang lain. Begitu. Oh ini urusan dunia. Kembalinya kepada ahlinya. Mau bertani kepada ahli pertanian. Mau bikin roti kepada ahli yang bikin roti. Dan seterusnya. Jangan mau bertani, tanyanya kepada tukang kayu, nggak ketemu. Nanti sawahnya jadi rumah. <laughs> Nah, adil di Nah, nah, dengan itu diutus para rasul. Di rasul itu menegakkan keadilan. Tidak ada yang boleh. Allah itu sudah haramkan kezaliman atas dirinya. Dalam hadis Qudsi Allah menyatakan, Ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu ala nafsi zulma faja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku telah haramkan atas diriku itu perilaku zalim ini Allah jadi Allah itu nggak mungkin berbuat zalim dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian fala tadzalamu jangan kalian saling berbuat zalim karena itu Allah haramkan keboliman dari puncak keboliman yaitu syirik sampai bentuk keboliman yang paling minimal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kenapa Allah mengharamkan riba? Karena zalim. Karena itu keboliman. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal yang merupakan jarimah pelanggaran kehormatan? Karena itu zalim. Kenapa Allah haramkan riba? Karena itu zalim. Kenapa Allah haramkan namimah? Karena itu zalim. Nah begitu seterusnya. Agar tegak di muka bumi ini apa? Keadilan. Jadi kalau kita ini mau adil, harus memerangi lawannya. Jangan boleh. Sampai doa seorang hamba muslim yang Allah janjikan udu'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku saya akan ijabahi dengan syarat tidak mengandung kezaliman. Nah, kata Nabi SAW, "Laisa bidulmin wala qati'atir rahmi." Selama doa itu tidak mengandung dolim dan memutuskan tali rahmi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu membenci kezaliman sampai ke akar-akarnya. Sampai Nabi mewajibkan kepada kita, man indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya sama muslim, segera minta dilepaskan, dihalalkan. Sebelum datang di yaumul kiamah, di sana tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi tebusan. Sebelum nanti selesaikan kezaliman. Barangkali dengan lidah kita yang pandai bicara atau mungkin dengan penampilan kita yang meyakinkan kita bisa meneruskan harta seorang muslim. Nah, dia. Kan itu ciri ahlus sunnah. Ciri ahlus sunnah yang nampak mestinya satu, mereka punya perhatian besar terhadap ilmu. Nah kalau ahli sunnah kok dengan ilmu itu malas-malasan, berarti itu ahli sunnah yang malas. Perhatiannya besar terhadap ilmu. Kenapa? Karena manhaj mereka itu manhaj yang ilmi. Isinya ilmu. Jadi kalau sama ilmu itu Masya Allah. Bukan sekedar acara sampingan. Lihat bagaimana salaf kita ini. Para sahabat dalam para ini, Para tabi'in. Sampai mereka berbaring di depan rumah Abdullah bin Mas'ud. Menyebarkan selendangnya. Menunggu beliau keluar pada waktu subuh. Begitu subuh keluar, langsung disambut, kemudian terus ditanya bagaimana tentang masalah ini sampai ke masjid. Pulang dari masjid ditunggu seperti itu, majelisnya. Perhatian besar mereka terhadap ini. Ini ciri yang pertama. Ahli sunnah. Tapi jangan ngaji di mana-mana yang maksudnya. Maksudnya ilmu kan ngerti toh? Wasiat Muhammad ibn Sirin. Al ilmu huna huwa din. Yang dimaksud ilmu di sini ini agama. Fangguru amman taksuduna dinakum. Apa wasiat tabi'in jalil ini? Perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Mengambil ilmu gurunya itu dilihat. Kalau gurunya alim bijak, santrinya dikhawatirkan super alim bijak. Maka hati-hati ilmu yang barokah itu ilmu yang dilandasi dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Kita ini masih minim Pak. Saya antum semua itu masih kurang ilmunya. Jangan mau menjadi hakim atas suatu perkara. Nanti saya ngasih sana yang bagus saya ambil yang jelek saya tinggalkan. Nah, kita nggak ngerti mana jelek mana bagus. Akhirnya yang jelek malah diambil, yang bagus ditinggalkan. Karena kita terlalu pede dengan pikiran kita itu. Padahal pikiran atau kecerdasan kita ini sudah hampir apa namanya? Uh, ah, hey, Nah seperti itu. Jadi harus hati-hati betul. Apalagi kita ini ditakdirkan Allah hidup pada kondisi fitnah tersebar. Kaum muslimin terpeta-peta, pemahaman demikian banyak. Kalau kita nggak hati-hati dalam berjalan, terperosok kepada jurang yang menghancurkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Ini ciri yang pertama. Perhatian dengan ilmu besar. Yang kedua, perhatian terhadap tauhid, akidah sangat tinggi. Sehingga orang yang melihatnya nampak. Nggak usah ngomong saja, dohir orang ini betul-betul di atas akidah yang lurus. La tazalu ta'ifatum min ummati. Zahirina alal haq. Akan selalu ada kelompok dari umat lain yang nampak tidak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak memadati mereka orang yang akan menghinakan mereka. Wala man khalafahum dan orang yang menyelisih mereka. Hatta diambil sampai bangkitnya yaumul Itu janji dari Rasulullah. Ini sifat ahli sunnah. Dohirina alal haq. Nampak jelas di atas kebenaran. Begitu. Biar jenggot aja kok ragu-ragu. Was-was syaitan itu. Jadi kita ini dalam beribadah harus betul-betul sampai derajat yakin. Sampai misalkan Rasulullah SAW itu menyatakan, kalau kita ini pakai sendal atau sepatu, sepatu kita nginjek najis, kita mau sholat pakai sepatu, bagaimana cara membersihkannya? Kata Nabi SAW, fal yang sahu bid kurang usapkan ke tanah. Ini memerangi was-was Nabi. Nabi memerangi was-was sampai ke akar-akarnya. Usapkan ke tanah, falisalli bihima. Tidaklah dia sholat dengan kedua sendalnya tadi. Sholat. Begitu kita sholat, yakin gak ada masalah, berarti kita selamat dari was-was. Kalau sholat, saya kok kurang mantap ya. Mantap kalau saya cuci dulu. Ini was-was saya, Paham maksudnya tadi? Kalau Nabi sudah mengatakan usapkan ke tanah sholat pakai, berarti ini sudah hukum yang yakin. Kok di sini masih was-was? Kurang mantap saya. Berarti ada was-was. Jadi ini bibit yang berbahaya. Karena ada orang wudhu itu nggak kampung rampung Nah kalau sudah kemakan was-was kan begitu. Kan? Sudah bismillah, nawaitu Bismillah, nawaitu Imamnya sudah rukuk tiga kali, sini baru bismillah, nawaitu keluar dari tempat wudhu itu imam sudah selesai pikir bersama jamaah. Dan kalau sudah di kantong sama setan ya seperti itu. Kadang-kadang basuh satu tangan aja berjam-jam. Begitu ruas di dibasuh. Begitu selesai, datang lagi setan. Belum, tadi belum sah. Basuh lagi. Begitu Allah Akbar. Kayaknya kentut. Keluar lagi. Allah Akbar. Padahal kalau nggak sholat, nggak gitu. Begitu sholat, kentut dimakan was-was. Semacam ini bukan penyakitnya penjahat atau preman. Ini katakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Syaukani dan seterusnya. Ini orang yang betul-betul dijerat oleh syaitan karena dia tidak bisa dimasukkan kepada jaring untuk menjaring dengan maksiat. Dijaring dengan maksiat tidak bisa. Tapi dijerat dengan was-was. Akhirnya apa? Dia lebih hafal dari ahli maksiat. Kalau orang bermaksiat minum homer berzinah masih merasakan enaknya, Pak. Iya kan? Itu maksiat tapi masih kebagian enaknya. Lah kalau ini enaknya Pak. Susah dua-duanya. Mau wudhu nggak bisa hidupnya. Nggak usah, saya ini kafir apa kafir sampai begitu akhirnya. Nah ini harus bermodal dengan ibu tadi Pak. Yakin di dalam harus mendohirkan apa yang datang dengannya Rasulullah itu membuahkan keyakinan. Jadi kita dohirkan, kita nampakkan. Jangan ragu-ragu. Begitu. Karena Jacob nanti dikira apa saya dikira? Dikira jauh lagi biarin orang kira emang nggak kenal sama kita. Kita kurang mendohirkannya. Kalau sudah dohir betul, sudah bagus, Allah memberikan bau yang harum pada kita, orang datang aja. Oh, enggak kayak itu harum baunya. Mesti ahli sunnah. Yang itu agak-agak enggak harum. Nah, Allah itu pasti akan memberikan furqan kepada kita kalau kita ini bertakwa kepada Allah. Kan begitu bacaan di Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan garis pembeda sehingga dia ngerti yang hak, yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bidah. Dan ini butuh waktu untuk kita mengemban dan mengembalakan ketakwaan kita ini di tempat-tempat yang membuat dia gemuk dan subur. Nah ini dua. Dohir betul akidah, tauhidnya. Nggak mau sama sekali berbuat syirik. Bahkan yang masih ragu di sirik, enggak sirik, apa apa tidak begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, perhatian kepada satu amal ibadah yang sangat agung, umul ibadah salat. Muslim ahli sunnah punya perhatian yang besar terhadap salatnya. Kalau laki-laki punya perhatian besar terhadap salat jamaahnya, tidaklah dia melakukan salat kecuali di masjid. Kalau ada udur baru dia tidak di masjid. Jadi salatnya diperhatikan. Karena itu jangan tertipu dengan satu penampilan. Penampilannya kayak ahli sunnah. Istrinya juga pakai hijab, loh bercadar. Tapi waktu sholat jamaah kok nongkrong aja di situ. Ini sekedar apa? Penampilan lahir. Karena pada masa Nabi juga ada orang penampilannya kayak Rasulullah dan para sahabatnya. Ya kadang-kadang dia sholat. Ya begitu ya ikut perang. Tapi siapa mereka? Munafiko. Dan Nabi itu paling susah nggak ngadepi orang munafik. Begitu mau dibunuh, orang nyangka Muhammad membunuh temannya sendiri. Padahal hakikatnya dia musuh Busuk. Lah apa ada sekarang orang munafikun? Ya ada, kenapa tidak Cuman kita nggak bisa seperti Rasul. Rasulullah kan diberi wahyu si bulan munafik, si bulan munafik. Lah kita ini cuman hati-hati dari alam. Tanda-tandanya. Ada memastikan si bulan munafik. Nggak bisa. Karena itu masalah yang ada dalam batin sesama Salat, maka saya wasiatkan. Dan ini wasiat Rasulullah SAW menjelang wafatnya. as tak as-salat. Jagalah, jagalah salat. Sampai Umar bin Khattab ketika ditikam. Ketika beliau mengimami sholat subuh, ditikam sama siapa Abu Lu'lu. Ditikam itu sampai tembus ke perutnya dari belakang. Jadi pisau itu diparik begini sehingga khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu terburai, Pak, putus. Sehingga digambarkan kalau beliau diminum susu keluar susu itu dari susu. Pingsan beliau. Sampai beliau itu ketika sadar bertanya, siapa yang menikam saya? ketika dijawab bulu uluan. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, yang berusaha membunuh saya bukan hamba Allah yang mukmin. Jadi beliau bersyukur, karena yang membunuh ternyata orang munafik kafir. Jadi beliau artinya nggak ada beban dengan orang mukmin gitu. Nah ini, beliau pingsan. Begitu pingsan bangun, apa yang ditanyakan pertama kali? Salat. Begitu para sahabat berkerumun di sampingnya, as-salat. Salat, apakah kalian sudah salat? Itu jawab pertama yang diucapkan. Lah itu salat kita, perhatiannya begitu besar tentang apa? Salat. Salat, apakah kalian sudah salat? Ketika dijawab sudah, maka beliau mengatakan la hadza bil islam man taraka salat. Yang ucapan masyhur jadikan dalil kafirnya orang yang meninggalkan salat. Apa kata Umar? Tidak ada bagian sama sekali dari Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Perhatian besar terhadap sholat. Dan itu diwasiatkan sholat, sholat, sholat. Ya. Yang keempat, mereka punya perhatian yang besar terhadap sistem muamalah yang mereka kerjakan. Muamalah, baik itu dagang atau bisnis yang lain atau bergaul dengan siapapun diperhatikan. Mana yang dibolehkan oleh Allah pada asalnya dan mana yang ada keharamannya sehingga mereka jauh dari sistem riba, jauh dari sistem kebaliman, tipu menipu, berapa sibuk dengan bisnis-bisnis yang penuh dengan subah dan seterusnya. Tidak. Jadi doir nampak betul bahwa rezeki yang dia dapat adalah rezeki yang jelas-jelas apa? Halal. Karena itu dulu sudah kita sampaikan ciri ahli sunnah dengan ahli bidah. Dulu bedanya kalau ahli sunnah itu makanan yang mereka makan tidaklah dimasukkan ke dalam rongga mulutnya kecuali yang mereka yakini dan jelas itu adalah halal. Empat hal ini mari kita perhatikan. Tauhid, aqidah, eh, ilmu, perhatian besar terhadap ilmu karena ini yang membuat kita baik, menuntun kita supaya lurus, ilmu. Yang kedua, tauhid, aqidah perhatikan. Yang ketiga, perhatian besar terhadap apa? Amal ibadah yaitu salat. Itu induknya ibadah itu salat. Kalau salatnya baik, semuanya baik. Kalau orang perhatian terhadap sholat besar, insya Allah kepada yang lain lebih perhatian. Tapi kalau sholatnya disia-siakan, apalagi yang lain, istrinya nanti juga disia-siakan. Kemudian yang keempat, muamalahnya. Antara mana patokan yang halal, mana patokan yang haram. Sehingga di sunnah itu tidak gampang banyak udur. Ya gimana lagi loh? Saya kalau juga di situ nggak makan. Nah yang ngasih makan dia siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Oma yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu innallaha balighu amri siapa yang mau bersandar kepada Allah maka Allah akan mencukupinya dan Allah pasti akan menyampaikan apa yang menjadi perkara demikian kita sholat dulu nanti kita lanjutkan Wallahu a'lam